Radio Rai Padang di mana saja Anda berada Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang sebab-sebab turunnya iman. Kita sudah membahas faktor eksternal. Penyebab luar yang menjadi penyebab turunnya iman yang pertama adalah setan. Itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuki yang kedua. Sebab kedua dari turunnya iman adalah ad-dunya wa fitanuha. Dunia dan fitnah-fitnahnya. Fitan jama dari fitnah. Berarti bukan satu dua jenis fitnah yang ditimbulkan oleh dunia tapi banyak. Inilah faktor eksternal kedua yang mempengaruhi keimanan manusia dalam arti mengurangi kualitas iman manusia. Karena di antara sebab-sebab turunnya dan lemahnya iman adalah menyibukkan diri dengan kesenangan kehidupan dunia yang fana ini menyibukkan atau menghabiskan seluruh waktu untuk mencari dunia berjalan di belakang kelezatan dunia fitnah dunia dan pesona dunia ketika minat seorang hamba semakin besar terhadap dunia dan keterkaitan hati semakin kuat terhadap dunia akan melemahlah ketaatan di dalam diri orang tersebut dan berkuranglah imannya sesuai dengan kadar besarnya minat dan keterkaitan dia terhadap dunia. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid wa ala qadri ragbatil abdi fid dunya wa ridahu biha yakunu tasaquluhu an ta'atillah wa talabil akhirah kata Imam Ibnu Qayyim sesuai dengan kadar besarnya hasrat seorang hamba kepada dunia besarnya keriduan manusia kepada dunia sebesar itu pula rasa berat dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan dalam mencari kebahagiaan di akhirat jadi kalau cinta dunia semakin besar semakin berat untuk taat untuk ibadah semakin lemah semangat untuk mengejar kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itulah Allah Azza wa yang Maha Hakim, Maha Khabir mencela dunia di dalam banyak ayat dalam kitabnya. Juga menerangkan hina dan rendahnya dunia di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah berfirman di antara surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal awlad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahij fatarahu musfarra thumma yakunu hutamah وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Kata Allah ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah hanya tiada yang lain. Sebab Allah pakai kata-kata innama dalam ayat ini. Dalam bahasa Arab innama itu adatul hasr. Adat atau kata yang alat untuk memberikan makna batasan khusus tertentu tiada yang lain hanyalah innama itu hanyalah terbatas dunia itu hanyalah permainan lahun kelalaian wazinatun hanya perhiasan watafakhurum bainakum saling bangga-bangga di antara kalian watakathurum fil amwali wal aulad saling memperbanyak harta-harta dan anak-anak kama kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh itu tak ubahnya seperti air air hujan yang turun dari langit menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang lebat ajabal kuffara nabatu lalu lebatnya tumbuh-tumbuhan itu mengagumkan para penanamnya para petani kagum puas lalu setelah itu bagaimana summa hijau setelah itu dia akan kering, dia akan layu. Fatarahu musfarra, kamu lihat daunnya menguning. Thumma yakunu hutama, lalu mati si tanaman itu. Jadi dipelak, di apa dipelak, ditanam, kesiram sama air hujan, tumbuh dengan bagus, dengan subur. Setelah itu menguning, melayu, lalu mati. Melayu bukan ini Menjadi layu, lalu mati. Hanya itu sebentar. Sedangkan di akhirat ada dua opsi yang abadi. Yaitu pertama azab yang sangat dahsyat, yang kedua ampunan dan keriduan dari Allah. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur dan kehidupan dunia ini tiada lain kecuali kesenangan yang menipu. Kesenangannya bersifat nisbi. Kesenangannya itu terbatas baik oleh waktu ataupun keadaan. Nikmat yang kita alami tentang kenikmatan dunia hanya beberapa saat nikmat makan berapa lama paling 10 menit setelah full setelah warag setelah kamerkaan coba makan lagi enak tidak tidak enak haus minum air yang segar paling tegukan pertama, kedua, ketiga enak. Setelah habis satu gelas tambah lagi, bunga nggak enak lagi, ngantuk lelah lalu istirahat tidur hanya sejam dua jam tiga jam pertama coba terus-terusan seharian tidur dalir itu jadi nisbi hanya sementara kehidupan dunia tiada lain kecuali kesenangan yang menipu itu al-hadid ayat yang ke dua puluh Lihat lagi dalam surah Al-Kahfi 45 sampai 46 wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard faasbaha hashima tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairu amala Berikan perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini seperti air yang kami turunkan dari langit. Air ini diserap oleh tumbuh-tumbuhan lalu tumbuh dengan subur Fas bahahashima setelah itu mengering Tadruhu lalu terbawa oleh angin Daun-daunnya berguguran, berjatuhan Terbang ke tempat yang tidak begitu jauh kemudian jatuh ke bawah Mati sudah Dan Allah Azza wa Maha kuasa atas segala sesuatu Itu gambaran dunia yang begitu singkat Lalu Allah melanjutkan harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan dunia sedangkan keabadian amal soleh lebih baik di sisi Allah pahalanya dan lebih baik juga harapannya harapan yang akan membuat manusia menjadi bahagia dalam Ar-Ra'du ayat 26 Allah berfirman, "Wa farihu bil hayati dunya, wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'." Mereka berbangga, berbahagia dengan kehidupan dunia, padahal tiada lain kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali kesenangan yang sangat sedikit. Dalam Yunus ayat 7 sampai 8 Allah berfirman innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami Maknanya orang itu durhaka kepada Allah sebagai orang yang durhaka enggak mau tuh bertemu dengan Allah yang didurhakainya. Tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Karena bertemu dengan Allah dengan membawa kedurhakaan babak belur sudah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan mereka ridha terhadap kehidupan dunia merasa tenang tentram dengan kehidupan di dunia dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami mereka itu akan menempati tempat di dalam neraka karena amal-amal yang mereka lakukan di dunia jadi ayat-ayat tersebut berisi sebesar-besar ancaman bagi orang yang ridho dengan kehidupan dunia, merasa tenang dan tentram dengan kehidupan di dunia, tapi mereka lalai dari ayat-ayat Allah dan tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Allah pun mencela orang-orang mukmin yang ridho terhadap kehidupan dunia. Bukan orang kafir ini, orang mukmin. Orang-orang mukmin suka ibadah, suka ngaji kayak begini. Ke masjid rajin, baca Quran ngaji rajin. Tapi mereka mencintai dunia. Dicela oleh Allah. Dan Allah menjelaskan efeknya. Apa efeknya? Efeknya berat untuk melaksanakan perintah Allah Azza Wajalla. Allah tuangkan dalam surat taubah 38 Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil Hai orang-orang yang beriman Kenapa kalian ini? Ketika dikatakan kepada kalian, pergi kalian berjihad di jalan Allah. Lalu kalian merasakan sangat berat ingin nempel di muka bumi, nggak mau bergerak, nggak mau pergi, nggak mau melaksanakan suruhan jihad. Allah lalu mengungkit penyebabnya. Apakah kalian lebih ridho dengan kehidupan dunia dibanding akhirat? Padahal tidak ada lain kesenangan dunia ini dibanding akhirat kecuali sangat-sangat-sangat sedikit. Kemarin pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan perbandingan dunia dan akhirat. Fawallahi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madunya fil akhirati illa demi Allah tidaklah dunia dibanding akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian yudkhilu adkhala ahadukum usbu'ahu fil yammi salah seorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya ke lautan lalu diangkat Falyandur bima yarji. Lihat kepada tetesan air yang kembali ke lautan. Ketika kita angkat, maka ada air yang menempel di telunjuk kita lalu netes lagi kan. Nah, satu tetes itu dunia. Sedangkan samudra yang begitu luas itulah akhirat. Jadi perbandingan akhirat dengan dunia ibarat satu tetes air dibanding samudra yang sangat luas. Samudra itulah akhirat. Jadi kecil sekali, sedikit sekali dari segi kenikmatan, dari segi waktu-waktu hidup di dunia kita sudah sering gambarkan puluhan tahun. Di alam barzah entah berapa ribu tahun, malah mungkin saja jutaan tahun, di akhirat abadi selama-lamanya. Nggak bisa dibandingkan dunia dan akhirat. Nah itulah ayat-ayat yang menjelaskan hinanya, rendahnya dan sedikitnya nilai dunia dibanding akhirat. Tapi ada tapinya, seperti yang sudah kita jelaskan, manusia lebih banyak yang terfitnah oleh dunia, mengejar dunia melupakan akhirat. Makanya bukan kemiskinan, kesulitan, kefakiran yang paling ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kekayaan. Itu yang lebih banyak melalaikan. Orang ketika sengsara, ketika susah, ketika sulit, rajin ibadah. Karena nggak begitu banyak kesibukan. Mau sibuk apa gitu, pengangguran gitu ya. Malamnya bisa bangun menjerit kepada Allah. Siangnya saum dia. Saum gak saum gak ada bedanya, gak ada makanan. Dia banyak berdoa, banyak mendekat kepada Allah. Tapi begitu diberi kekayaan, mulai dia sibuk untuk minimal mempertahankan kekayaannya maksimalnya, menambah kekayaannya, lalai dia dari ibadah Waktunya tersita untuk ngurus dunia. Fikirannya, hatinya, perasaannya. Semuanya tersita untuk mengurus dunia. Dan itu mengurangi kadar ibadah dia dan kualitas ibadah dia. Yang tadinya nggak bikin harta apa-apa ketika sholat. Sekarang dalam sholat juga dia pikirkan bagaimana usaha yang di sana, usaha yang di situ, usaha yang ini, dan seterusnya maka terancamlah akhiratnya. Dan itu lebih berbahaya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatunafisuha kama tunafisuha wa tuhlikukum kama ahlakatkum." Kama ahlakatkum. Demi Allah bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang paling aku takutkan menimpa kalian, akan tapi Aku khawatir dunia ini dibukakan bagi kalian sebagaimana dunia ini telah diberikan kepada orang-orang sebelum kalian lalu kalian berlomba-lomba menumpuk-numpuk dunia sebagaimana orang-orang kalian sebelum kalian juga menumpuk-numpuk memburu dunia lalu dunia ini membinasakan kalian sebagaimana dunia ini juga pernah membinasakan membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini mutafakun alai dan nas-nas dari ayat dari hadis ini banyak selain yang tadi disebutkan. Maka mau tidak mau bagi orang yang menginginkan imannya tumbuh berkembang dan bertambah kuat bagi orang yang lebih menyukai keselamatan hati dan imannya dari kekurangan dan kelemahan, hendaklah dia memerangi dirinya sendiri untuk menjauhi fitnah dunia, pesona dunia, hal-hal yang melalaikan dari dunia dan betapa banyaknya godaan dunia terhadap kita. Dan tidak akan sempurna usaha ikhtiar untuk menjauhi dunia kecuali dengan memperhatikan dua hal berikut ini. Pertama, memperhatikan dunia. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, sir'atu zawaliha wa fana'iha. Dunia itu begitu cepat hilang, musnah, dan minimalnya berkurang serta kehancuran dunia berkurangnya nilai dunia hinanya dunia juga sakitnya menderitanya mengurus urusan dunia menderitanya bersungguh-sungguh di dalam mencari dunia jadi orang-orang yang memiliki banyak usaha, banyak kekayaan, pada hakikatnya mereka itu merasakan kelelahan, merasakan penderitaan, merasakan pusing. Walaupun uangnya sampai mm-an, miliaran, itu banyak kekhawatiran di dalam hatinya. Khawatir usaha yang itu hancur, bangkrut. Khawatir karyawan-karyawannya curang, lalu dibawa kabur uangnya. Khawatir ini, khawatir itu, itu tidak pernah merasakan ketenangan dan ketentraman. Dan akhir dari dunia adalah zawal, hilang, musnah, terputus, dan berakibat penyesalan yang berkepanjangan. Maka orang yang mengejar dunia dia tidak akan pernah lepas dari keresahan sebelum dunia itu dia raih. Ketika mencari dunia dapat enggak ya? Dapat enggak? Dapat enggak? Itu hatinya begitu. Juga keresahan ketika menikmati dunia dan keresahan serta kesedihan setelah dunia itu hilang dari dirinya. Jadi Perhatikan dunia. Apa yang harus diperhatikan? Dunia ini fana, dunia ini hina, dunia ini begitu sebentar, dunia ini tak berharga. Kita sudah sampaikan beberapa nas hadis sahih tentang hal itu. Dunia ini lebih hina daripada bangkai binatang. Dunia ini oleh Nabi Alaihi Wasallam diumpamakan seperti kotoran yang kita buang dari tubuh kita. Dan ketika kita buang, apakah kita merasa kata orang Sunda ama lebar? Duh sayang itu dibuang. Enggak, Meliriknya juga tidak mau begitu di WC kita keluarkan Gak pernah dilihat tadi yang keluar apa langsung di flash langsung di di di di seblok udah membayangkannya juga Gak mau kita itulah dunia kedua an-nazar fil akhirah wa iqbaliha wa maji'iha wa maji'iha wa labuddha ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات musirrat kedua perhatikan akhirat tadi sudah memperhatikan dunia sekarang perhatikan akhirat apa ya yang harus diperhatikan pertama kepastiannya bahwa akhirat itu akan datang mau tidak mau akan kita alami dunia ini pasti akan kita tinggalkan pasti itu Akhirat pasti akan kita datangi, akan kita alami. Pertama itu. Kedua, dawam dan biqanya akhirat. Dawam itu terus-menerus abadi, tidak akan ada putusnya. Tidak akan ada lagi kematian, tidak akan ada lagi masa akhir kehidupan. Di akhirat itu selama-lamanya. Ketiga, wasyarafi ma fiha wal kebaikan yang ada di akhirat berupa apa berupa hal-hal yang membahagiakan yang membuat kita gembira di surga ada istana-istana yang super megah ada makanan-makanan yang sangat mengundang selera ada pelayan-pelayan yang saking itu pelayannya kinclongnya ini baru pelayannya kalau dilihat dari kejauhan ibarat mutiara-mutiara yang berseliuran di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu itu baru apanya pelayan-pelayannya Penghuni surga juragan-juragan yang dilayani pasti lebih lagi daripada itu. Ada lagi bidadari-bidadari surga ini yang akan saya perpanjang urusan ini. Penjelasan tersebut. Pokoknya begitu menggiurkan. Ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surah Al-A'la wal akhiratu khairu wa abaqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Jadi akhirat kebaikan yang sangat sempurna dan abadi sedangkan dunia adalah hayalan yang sangat sangat sangat sangat rendah hina dan pasti akan musnah. Coba bandingkan antara dunia dan akhirat. Siapa saja orang yang sudah memperhatikan dua hal tadi dunia dan akhirat dengan sebaik-baik penelaahan dan penelitian dia pasti akan tertunjuki dia akan lebih mengutamakan kehidupan akhirat yang abadi dibandingkan dunia yang fana pasti itu nah terus apa yang bisa menopang kita untuk lebih memiliki motivasi yang besar untuk memprioritaskan akhirat? Coba perhatikan kehidupan Rasul alaihi salatu wasalam, biografinya, juga kehidupan para sahabatnya. Mereka menempatkan dunia ini di belakang punggung mereka. Mereka palingkan hati-hati mereka dari dunia. Mereka itu membuang dunia sehingga hati mereka tidak tergiur. Mereka meninggalkan dunia sehingga jiwa mereka tidak cenderung dan mereka menganggap dunia ini penjara dan bukan surga. Lalu mereka bersikap zuhud dengan sebenar-benarnya zuhud. Mereka apabila menginginkan sesuatu yang ada di dunia ini yang mereka raih hanyalah aspek dunia yang akan membahagiakan mereka di akhirat. Apalagi para nabi itu. Kunci-kunci perbendaharaan dunia itu ditawarkan. Nabi SAW kan pernah ditawari, kamu ini men ingin menjadi raja yang berkuasa atau raja sekaligus nabi atau ingin menjadi nabi sekaligus hamba. Ditawari itu ketika Nabi SAW sedang bersama seorang dengan malaikat Jibril turun satu malaikat dari langit Sejak diciptakan malaikat ini nggak pernah turun. Lalu malaikat ini menyampaikan pesan dari Allah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, mana yang kamu pilih? Apakah kamu memilih menjadi seorang nabi sekaligus raja atau rasul sekaligus hamba? Mendengar pertanyaan itu malaikat Jibril memberi saran. Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Bertawadulah engkau kepada Rabbu wahai Muhammad. Lalu Nabi Susa menyatakan Bal abdan wa rasula Saya memilih seorang hamba sekaligus seorang rasul Berkata Aisyah radhiyallahu anha sejak saat itu aku tidak pernah melihat Nabi saw kenyang dalam hal makan. Nabi pernah menyatakan, "Ya Aisyah, seandainya aku mau, niscaya gunung emas akan berjalan di belakangku." Nabi saw tidak mau seperti itu. Padahal walaupun jadi raja sekaligus nabi pasti ke surga ya. Di dunia senang, di akhirat bahagia. Kalau kita yang disodori pilihan itu pasti milih, wah raja sekaligus nabi. Kan gitu ya. Senang di dunia, berkuasa, nggak ada yang berani. Di akhirat karena seorang nabi pasti dijamin sebagai penghuni surga. Surga tertinggi lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi nabi selesai memilih seorang hamba sekaligus rasul. Ini pun menjalar kepada para sahabatnya. Para sahabat tidak pernah menjual akhirat untuk kesenangan dunia. Mereka mengetahui dunia ini hanya makbar dan mamar. Mabar teh jembatan untuk menyeberang, mamar teh tempat untuk lewat begitu saja. Dunia itu seperti itu, bukan tempat untuk menetap. Dikatakan wa'alimu annaha ma'barun wa mamarun la daru maqamin wa mustaqar. Mereka mengetahui bahwa dunia ini hanya tempat untuk nyebrang, tempat untuk sekedar lewat, bukan tempat untuk menetap secara abadi. Ini yang mereka ketahui sehingga mereka tidak rakus terhadap sesuatu yang pasti mereka tinggalkan. Berfirman Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-205 dan 207 sampai 207 Afara'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un Kata Allah Azza wa Jalla, apakah kamu memperhatikan manusia ketika kami memberikan kesenangan kepada mereka beberapa tahun? Kemudian datanglah apa-apa yang dijanjikan untuk mereka, datang kematian, datang azab. Ketika di dunia senang mereka berlimpah harta, memiliki kekuasaan, memiliki pangkat, memiliki jabatan selama beberapa tahun, puluhan tahun di alam dunia, lalu mati terkena azab. Apa yang terjadi? Ma'agna'an anhum makanu yumatta'un. Apa yang mereka nikmati dulu ketika di dunia sedikit pun tidak ada manfaatnya. Tidak bisa menolak azab Allah untuk mereka. Ini yang pertama tuh. Kedua, setelah mereka sampai di akhirat, mereka merasa kehidupan di dunia yang pernah mereka alami ternyata hanya sesaat. Sebagaimana kita aja sekarang sudah puluhan tahun kan? Di antara yang hadir di sini ada yang sudah lebih 70 tahun. Kelasnya belum. Di antara yang hadir di sini sudah ada yang lebih dari 60 tahun. Saya juga belum. Di antara yang hadir di sini sudah ada yang lebih dari 10 tahun. Nah, saya sudah lebih. Tapi selama apapun hidup di dunia sampai ke akhir, rasanya sebentar ya. Baru kemarin sore saya hidup, sekarang sudah pindah ke akhirat. Ini diungkapkan oleh orang-orang yang ketika di dunianya dihabiskan untuk bersenang-senang tanpa menoleh kepentingan akhirat. Allah menjelaskan ini pertama dalam surah Yunus ayat 45. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'ata minan nahar yata'arafuna bainahum. Pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa tidaklah mereka hidup kecuali hanya sesaat di waktu siang. Sehari semalam pun enggak, hanya beberapa saat. Ya ta'arafuna bainau hanya saat selama ketika mereka saling berkenalan antara sama mereka. Paling datang, apa kabar, dari mana, senang bertemu Anda, sesalaman sudah berpisah hanya selama itu saja tuh terasanya kehidupan yang mereka alami di dunia Surah Ar-Rum ayat 55 Allah Azza wa pun berfirman wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah Pada hari kiamat nanti pada hari kiamat telah terjadi bersumpahlah orang-orang yang durhaka bahwa mereka itu tidaklah pernah hidup di dunia kecuali hanya sesaat saja. Sampai saking yakinnya bahwa mereka hidup hanya saat dibumbui dengan sumpah demi Allah saya hidup itu cuma setengah jam atau malah mau 20 menit, 20 menitan memerenannya. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan singkatnya hidup di dunia. Baru kerasanya nanti di akhirat. Dan nas-nas yang seperti itu sangat banyak ya yang semoga Allah Azza wa Jalla menyuburkan iman dalam hati kita dan melindungi kita dari berbagai macam fitnah baik zahir ataupun batin yang bisa mengurangi dan melemahkan iman kita ya. Inilah poin pertama pada pertemuan hari ini atau poin kedua faktor eksternal yang menyebabkan turunnya iman. Ketiga, ini poin terakhir. Setelah ini poin terakhir beres nanti kita ganti dengan kitab yang baru yang gak kalah penting ya. Ketiga atau poin terakhir, faktor eksternal yang menyebabkan iman bisa turun adalah corona usu, kroni-kroni yang buruk. Kawan-kawan bergaul yang jelek. Sahabat-sahabat yang bejat mereka adalah manusia-manusia paling berbahaya terhadap iman seseorang, terhadap akhlak karakternya, tingkah laku. Bergaul, bersahabat dengan mereka merupakan penyebab terbesar berkurangnya dan lemahnya iman. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, Ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Baik agama yang dimaksud itu pengamalan dari agama ini ataupun pemahaman. Kita punya pemahaman agama yang lurus. Gaul aja dengan orang yang pemahaman agamanya ngaco seperti kaum jin dan jil. Jaringan Islam liberal. Mereka belajar Islam ke orang kafir di barat tuh. Bayangkan. Makanya jangan heran kalau pendapat mereka aneh-aneh. Jauh sama mereka terbawa pemahaman kita. Jadi seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawan, termasuk pengamalan. Tadinya kita memelihara sholat yang lima waktu, gaul sama orang yang gak sholat, bisa terpengaruh. Awalnya sholatnya masih tetap tapi gak berjamaah lagi. Lagi serunya ngobrol ngong azan. Kata kita, saya ke masjid dulu ya. Wah lagi seru-serunya nanti belum komat baru azan. Sebentar lagi seru-serunya ngobrol nih gitu ya. Pas sedang ngobrol komat. Aduh sudah komat. Sebentar belum takbir. Nanti kalau udah takbir baru. Sudah takbir. Baru rokaat pertama. Fatihah juga belum. Ruku juga kan kebagian satu rokaat nanti. <laughs> Gitu terus. Akhirnya bablas ya. Awalnya begitu. Lama-lama meninggalkan sholat seperti kawan-kawan gaul kita. Bahaya ya. Jadi hendaklah setiap orang memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Ada sini riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan. Berkata Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis yang barusan. Wa hadza ma'nahu wallahu alam annal mar'a ya'tadu ma yarahu min af'alin min min af'ali man sahibahu wad-dinu al-'adah falihadha umira alla yashaba illa man yara minhu ma yuhillu wa yajmul fa innal khaira 'adah kata al-hafidz ibn abdul bar mana hadis ini wallahu alam bahwa seseorang akan terbiasa dengan apa yang dia lihat dari amalan sahabatnya. Karena agama ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan. Oleh karena itu diperintahkan tidak boleh bersahabat kecuali dengan orang yang terlihat akan semakin menguatkan dan memperindah perilaku kita. Karena kebaikan itu teraih karena kebiasaan. Ada sebaik syair yang sangat bagus, penyair bernama Adi bin Zaid. Dia menyatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarinih Fakullu qarinin bil muqarin muqtadih. Tentang seseorang jangan kamu tanya tentang pribadi dan karakternya. Tapi tanya tentang kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, siapa aja tuh. Dengan mengetahui sahabatnya, bisa diketahui karakter orang itu. Baik apa buruknya, jahat atau enggaknya. Lihat kawan-kawan bergaulnya siapa. Karena apa? Fakullu qarinin bil muqarin yuqtadi. Karena setiap orang akan mengikuti kebiasaan sahabat-sahabatnya, kroni-kroni. Makanya untuk mengetahui seseorang nggak perlu diskusi panjang dengan orang itu. Lihat siapa kawan bergaulnya, sahabat-sahabat dekatnya kayak apa. Dia pun akan seperti itu. Berkata Abu Atahiyah, "Man dzalladzi yakhfa 'alaika idza nadarta ila khadinik ila khadini?" Siapa sih yang akan tersembunyi dari dirimu apabila engkau memperhatikan kepada sahabat orang itu? Tidak ada orang yang samar bagi kita Selama kita mengetahui sahabat-sahabat orang itu. Orang itu kita tidak kenal karakternya, pemahamannya, amal-amalnya, kayak apa. Tapi dengan mengetahui sahabat-sahabatnya, kita bisa mengetahui orang seperti apa dia itu. Dan syair-syair yang seperti ini sangat banyak. Apa maknanya? Wal makna fidalik. ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب Wa amma man yu'manu minhu dhalika falaharja fi suhbatihi Maknanya seseorang jangan sampai bergaul dengan orang yang akan menyeret dia kepada hal-hal yang tidak terpuji baik perbuatan ataupun madhab, pemikiran. Adapun orang yang dianggap aman, aman tidak akan memberikan pengaruh buruk terhadap kita, maka tidak apa-apa untuk bersahabat dengan orang seperti itu. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ketika menjelaskan hadis Nabi al-mar'u 'ala dini khalili, seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Mananya adalah la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Wa la tugharrir bidinika wa la tukhatir binafsika fatukhalilu man laysa mardiyan fi dinihi wa madhhabihi. Kata Abu Sulaiman Al-Khattabi, "Janganlah kamu bersahabat, berkawan kecuali dengan orang yang kamu ridhoi agamanya dan amanahnya." Karena apabila kamu bersahabat dengan dia, dia akan menuntunmu kepada agamanya dan madhab atau pemikiran dia. Jangan membuat agamamu tertipu, jangan kamu bahayakan dirimu lalu kamu bersahabat dengan orang yang tidak engkau ridhoi agamanya dan pemikirannya. Ini pesan para ulama untuk memperhatikan kawan-kawan bergaul kita. Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, wa qad rawa fi hadal hadis, "Unzuru ila Fir'aun ma'ahu hamman." Unduru ilal hajjaj ma'u Yazid bin Abi Muslim syarrun minhu. Unduru ila Sulaiman bin Abdul Malik sahibahu Raja ibnu Haywah wa faqawwamahu huwa saddadahu. Kata Sufyan bin Uyainah, perhatikan Fir'aun. Siapa orang yang bersamanya? Haman. Ada lagi orang kaya siapa? yang diamblaskan ke muka bumi Karun masuk dengan harta-hartanya ke muka bumi dari sanalah maka setiap ada harta yang ditemukan di dalam tanah disebut harta karun walaupun di Jawa di Sunda padahal mungkin yang nyimpen harta di situ Pak Ujang <laughs> tetap aja disebut harta karun Perhatikan juga Hajjaj orang yang bersama Yazid bin Abi Muslim lebih buruk lagi ya. Perhatikan Sulaiman bin Abdul Malik dia bersahabat dengan Raja bin Haywa. Lalu ya itu, menyesatkan membuat dia itu apa? Membuat dia itu lebih jahat daripada sebelumnya. Adapun hadis tadi almaru ala dini khalil apa makna khalil? Khalil disebut uh, infinitifnya atau kata bendanya khullah. Khullah itu diambil dari kata takhallul tadi. Khalil maknanya adalah man min takhallulil mawaddah al-qalba wa tamakkuniha minhu. Itu diambil dari kata takhallulnya mawaddah terhadap hati. Takhallul itu artinya melekat. Melekatnya rasa sayang, rasa cinta di dalam hati dan tertancap kuat di dalam hati. Dan khalil itu lebih tinggi daripada saudara. Al-ikha bersaudara. Bersaudara ada rasa sayang tidak? Ada. Khalil itu lebih tinggi lagi daripada itu. Wa dzalika nasa fil asli ajanib. Fa idza ta'arafu iktalafu fahum awidda'u. Wa idza tashakalu fahum ahibbahu. Fa idza ta'akkadatil mahabbatu sarat khullah. Manusia itu asalnya asing satu sama lain. Tidak mengenal kita saya dengan antum semua tadinya pahare-hare. Cuek nggak saling mengenal. Lalu saling berkenalan lalu bergaul lalu menyatulah hati maka disebut awida. Awida dari wud artinya orang-orang yang saling berkasih sayang wa idza tasyakalu kalau mereka bergaul lebih rapat lagi lebih rekat lagi muncul bukan hanya sayang tapi cinta mereka disebut ahibba orang-orang yang saling mencintai kalau kecintaan tambah kuat lagi maka jadilah khullah, orangnya disebut khalil. Jadi khalil itu orang yang sangat sangat dekat. Peribahasa mengatakan annasu asrabil quta. Manusia itu ibarat sekumpulan burung. Wallahu alam para Ilmuwan juga konon katanya tidak mengetahui bagaimana komando yang diberikan oleh sekumpulan burung. Pernah melihat burung-burung gitu ya rame-rame mereka terbang. Satu belok, yang lainnya semua belok ke arah yang sama. Tapi nggak ada yang saling bertubrukan ya. Kita aja ketika lari berbanyakan lari, ada yang bertubrukan di antara kita ya, satu sama lain. Jangankan lari atau Berjalan juga sering ada yang tubrukannya. Tapi burung ribuan, malah konon ada yang jutaan, terbang ke arah yang sama. Pemimpinnya belok, semuanya belok. Pemimpinnya ke atas, semua ke atas. Mencuit ke bawah. Tidak saling bertubrukan. Semuanya ngikut. An-nasu asrabil qata' Manusia itu seperti sekumpulan burung lima julibu alaihi uh, min tashabbuhi ba'dihim bi ba'd wa muhakati ba'dihim li af'ali ba'd. Jadi karena apa? Ditanamkannya kebiasaan sifat atau karakter untuk meniru satu sama lain dan mengikuti satu sama lain terhadap perbuatannya. Yang ini entah naluri, entah apa, entah bagaimana cara di detik yang sama bergerak satu ke sana semua ke sana bergerak ke satu ke sini dalam detik yang sama sama bergerak ke sini juga seperti itu berdasarkan hal itulah maka orang yang memulai perbuatan baik ataupun perbuatan buruk lalu diikuti oleh yang lainnya maka memikul pahala dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Karena dia yang memberi contoh. Kalau dia memberi contoh kebaikan diikuti oleh orang lain, kebaikan tersebut dia akan memperoleh pahala dari para pengikutnya tanpa mengurangi pahala para pengikutnya sedikit pun dan juga sebaliknya. Ya, kalau memberikan contoh yang buruk lalu diikuti, dia memikul dosa orang-orang yang mengikutinya. Qala ba'dul hukama telah berkata para hukama. Para hukama maknanya para ulama. Hukama itu jamak dari hakim dan hakim pasti ulama. Imadatul mawaddah al-musyakalah wa kullu wuddin an ghairi tasyakulin fahuwa syari'ut tasarrum. Basic atau asal dari mawaddah, apa mawaddah itu rasa kasih sayang adalah tasyakul atau musyakal bergaul. Semua kasih sayang yang tidak berasal dari hasil pergaulan yang rapat maka akan sangat cepat putusnya itu dikemukakan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi Lalu kenapa ada larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang buruk? Berdasarkan keterangan-keterangan tadi kita tahu adanya larangan untuk bergaul dengan sahabat-sahabat yang buruk. Adanya peringatan jangan sampai bermajlis dengan mereka. Karena karakter manusia selalu ingin mengikuti menyerupai orang terdekatnya. Maka apabila kita atau seseorang bergaul dengan para tulabul ilm, para penuntut ilmu, hatinya akan tergerak dan dia akan memiliki semangat untuk mencari ilmu pula. Siapa orang yang bermujalasah, bergaul dengan orang-orang yang zuhud, dia akan terbawa zuhud juga dalam kehidupan di dunia. Siapa orang yang bergaul dengan ahlul bid'ah, ahlul hawa, dia pun akan terjerumus ke dalam kebidahannya. Siapa orang yang bergaul dengan orang-orang yang hanya memburu dunia, maka dia pun akan tergerak hatinya untuk memburu dunia pula. Kalau dengan para tulabul ilm, obrolan itu tentang Quran, tentang hadis, tentang akidah, tentang akhlak. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang cinta dunia, yang diomongkannya pasti dunia, pasti harta. Saya ingin punya mobil itu tuh, yang sekali genjot 10 liter habis tuh. Kayaknya apa? Kayaknya tenaganya wrr bisa terbang. Aduh, luar biasa. Harganya cuma 10 miliar Nah itu Lama-lama kita juga apa terbawa oleh gaya hidup mereka ya Berdasarkan hal itulah maka wajib setiap orang memilih kawan bergaulnya, sahabat dekatnya dari kalangan orang-orang yang bisa memberikan pengaruh baik dan manfaat kepada kita dan berhati-hatilah kita dari kawan-kawan yang bisa memberikan efek buruk terhadap diri kita. Maka siapa orang yang memperhatikan kehidupan generasi salafus soleh, menelaah bagaimana biografi mereka, maka orang itu akan melihat betapa kerasnya larangan mereka, tahdir mereka dari bersahabat berkawan dengan orang-orang yang buruk, orang-orang fasik, ahli bid'ah dan yang lain-lain. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Min fiqhir rajul madkhaluhu wa mamsyahu wa ilfuhu." Kata Abu Darda, di antara bukti pemahaman agama seseorang adalah lihat lingkungan bergaulnya. Lihat kawan berjalan dia dengan siapa dan lihat hati kecenderungan hati dia kepada orang yang kaya gimana. Kalau umpamanya kawan bergaulnya ahli ilmu, dia berjalan dengan ahli ilmu, hatinya cenderung kepada ahli ilmu, itu menunjukkan pemahaman agama dia. Dia mengharuskan dirinya berada pada lingkungan yang berkecimpung dengan ilmu. Tapi kalau kawan bergaulnya pencinta dunia, dia juga kayak begitu. Berkata Abu Qilabah setelah meriwayatkan asar dari Abu Darda tadi kata Abu Qilabah ala taro ila qawli syair tidakkah engkau melihat kepada ucapan seorang penyair anil mar'i la tas'al wa absir qarina fa innal qarina bil muqarin yaqtadi jangan kamu tanya tentang pribadi seseorang lihat saja kawan-kawan bergaulnya karena kawan bergaulnya akan diikuti oleh orang yang menjadi sahabatnya Berkata Al-Asma'i rahimahullah tentang bait yang barusan. Bait syair yang barusan. Dia menyatakan lam ara baitan asbaha bis sunnati minhu. Aku tidak pernah melihat satu bait syair yang paling serupa dengan sunnah dibanding bait syair ini. Syair ini menyatakan anil mar'i la tas'al wa absir qarinah fa innal qarina bil muqarin yaqtada yaqtadi tentang seseorang jangan kamu tanya tentang dia perhatikan saja siapa kroni-kroninya karena setiap kroni akan diikuti oleh orang yang menjadikan dia sebagai kroninya itu sesuai dengan hadis yang tadi al mar'u ala din ala dini khalili atau ar-rajul ala dini khalili falyandur ahadukum may khalil. Ini bait yang paling serupa dengan sunnah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan i'tabirun nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadin illa may ya'jibuhu Kata Abdullah bin Mas'ud, nilailah manusia dengan sahabat-sahabatnya. Karena seseorang tidak akan bersahabat kecuali dengan orang yang dikaguminya, yang disukainya. Dan ini nanti akan bersama-sama sampai ke akhirat. Almaru ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Sampai ke akhirat. Kalau orang yang kita cintai adalah orang yang soleh, di surga kan? Orang itu nanti di akhirat ke surga, kita juga akan sama-sama dia. Kalau orang yang dicintai itu, yang kita cintai itu orang kafir, orang yang durhaka, sampai di akhirat kita akan bersama-sama dia. Orang kafir kalau mati dalam keadaan kafir, di akhiratnya kemana? Ke neraka. Kita juga akan bersama-sama dia. Seseorang datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, Ya Rasulullah mata sah? Ya Rasulullah kapan kiamat? Dijawab, Ma'adat Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Jadi Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan tapi balik balik bertanya. Karena pertanyaan dia tidak bisa dijawab oleh Nabi SAW. Karena beliau pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Dibalik dengan yang bermanfaat apa yang kamu sudah siapkan. Kata dia tidak ada. Inni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali satu. Aku mencintai Allah dan Rasul itu saja. Apa kata Nabi SAW? Anta satakunu ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai di surga. Mendengar itu perawi hadis ini menyatakan fa uhibbu Rasul sallallahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa arju an akuna ma'ahum maka aku sangat mencintai Rasul sallallahu Abu Bakar Umar Uthman Ali dan aku berharap aku bisa bersama-sama dengan mereka di surga sekalipun amalku jauh berada di bawah mereka. Amal kita tidak ada apa-apa dibanding orang-orang soleh itu. Tapi kita mencintai mereka. Nanti kata Nabi SAW, Satakunu ma'aman ahbab tafil jannah. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai sampai di surga. Jangan salah mencintai. Dan sampai kita mencintai orang yang Allah murkai. Orang yang Allah laknat. Orang yang Allah akan campakkan ke neraka yang menghinakan dia. Nanti kita bersama-sama dia loh. Siapa yang kita cintai di dunia ini itu gambaran akidah kita, agama kita. Siapa yang kita dukung dan kita perjuangkan di dunia ini itu gambaran dari iman kita semua. Dari Al-A'mas rahimahullah dia berkata, "Kanu la yas'aluna Anir rajul ba'da thalath Mamsyah wa madkhaluh wa ilfuhu minan nas." Para sahabat tidak pernah bertanya lagi tentang seseorang setelah diketahui tiga hal tentang orang ini. Pertama, mamsya. Siapa kawan berjalan dia? Kedua, wa Siapa orang yang selalu bergaul dengan dia? Dan yang ketiga, wa ilfuhu minan nas. Orang-orang yang dia sukai, dia cintai, dia cenderungi. Kalau sudah diketahui tiga hal ini cukup tahu diketahuilah siapa orang seperti ini. Tipe yang bagaimana orang seperti ini. Berkata Sufyan rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, "Laisa syai'un ablagh, laisa syai'an ablagh min fasadi rajulin wa salahihi min sahib." Tidak ada sesuatu pun yang lebih merusak atau lebih memperbaiki seseorang dibandingkan sahabat. Sahabat itu orang yang besar pengaruhnya, bisa memperbaiki, bisa merusak. Kalau sahabat itu orang baik, kita bersahabat dengan dia bisa memperbaiki kita. Kalau sahabat itu orang buruk, ya, bersahabat dengan kita bisa merusak kita menjadi buruk seperti dia. Berkata Qatadah rahimahullah, "Inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nas illa mithlahu wa syaklahu, fasahibus salihin min ibadillah la'allakum an takunu ma'ahum aw mithlahum." Kata Qatadah, "Demi Allah, kami tidaklah melihat seseorang bersahabat dengan manusia" kecuali orang itu akan mirip seperti sahabatnya. Maka bersahabatlah kalian dengan orang-orang soleh dari kalangan hamba Allah. Mudah-mudahan kalian juga bisa menjadi seperti mereka atau akan menjadi bersama-sama dengan mereka. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Laisa lil mu'min ayyaquda kulli man syaa' Tidaklah layak bagi seorang mukmin untuk duduk-duduk bersama siapa aja yang dikehendakinya. Enggak boleh. Pilih. Dia berduduk atau bermujalasa atau bergaul dengan orang yang kayak bagaimana. Jangan sembarangan. Lebih banyak kawan lebih baik. Itu tidak benar. Lebih banyak kawan lebih baik kalau kawan-kawan kita semua orang-orang yang baik yang berilmu. Tapi kalau umpamanya kawan-kawan kita buruk-buruk semua lebih banyak kawan lebih buruk pengaruhnya kepada kita. Asar-asar tentang hal itu sangat-sangat-sangat banyak. Yang menjelaskan bahwa ya kawan atau sahabat sangat besar sekali pengaruhnya kepada kita. Ini secara umum. Lalu Syekh Abdul Razak rahimahullah hafizahullah dalam kitabnya ini ada yang secara spesifik berbicara kepada orang yang hidup di zaman kini. Yaitu beliau menyatakan yang terbaru di zaman kita sekarang ini yang masuk ke dalam hukum bersahabat sama dengan bersahabat karena efeknya bahkan lebih dahsyat sekalipun tidak pernah berjumpa dengan orang secara fisikal tapi pengaruhnya sama dengan bergaul secara langsung yaitu berinteraksi melalui media sosial melalui internet melalui apa saja yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Kita kan di Facebook, di Instagram, di Twitter, di semua media sosial. Seringkali tidak pernah bertemu dengan orang. Tapi komunikasi itu begitu intensif. Walaupun tidak saling mengenal. Asal kita posting anu ter, share ke semua orang yang ber, berkawan dengan kita. Kadang kita tidak apa-apa pun tidak begitu aktif, masuk semuanya. Ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk rekaman, ada bentuk gambar, ada yang bentuk tulisan, semuanya kita baca dan mempengaruhi pola pikir kita ya, perasaan kita, bahkan visi dan misi hidup kita terpengaruh. Oleh karena itu hindarkan pertemanan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, buruk pemahamannya, buruk juga agamanya. Di unfriend saja yang seperti itu. Di delcon saja yang seperti itu, ya. Diblokir saja orang yang seperti itu. Dan hanya menged orang-orang yang diyakini lurus agamanya yang diyakini dia akan memberi manfaat dan pengaruh baik terhadap kita. Inilah yang harus kita lakukan eh, menghadapi merebaknya media sosial dalam kehidupan kita. Jangan sembarangan ikut grup apapun. Begitu kita dimasukkan ke grup suatu, wah ini nggak benar. Langsung kita uh, left dari grup tersebut. Langsung kita keluar dari grup tersebut ya dan cari grup-grup yang bisa memberikan manfaat. Ya, sampai di sini saja Ikhwan dan selesailah sudah pembahasan kitab ini nanti pada pertemuan yang akan datang kita sudah memasuki uh, pembahasan kitab yang baru. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hmm? Alhamdulillah Ustaz uh, Ada pertanyaan pertama Seratus dua, nah. Hmm, terus yang mana? Hum, Ya, syukran zakalakhir. Ada koreksi yang ucapan Sufyan bin Uyainah ibu-ibu, biasa ibu-ibu. Ini penting uh, koreksi terhadap uh, kesalahan yang tadi diungkapkan. Ucapan Sufyan bin Uyainah, lihat kepada Firaun. Siapa yang bersamanya? Haman. Lihat juga kepada Hajjaj. Yang bersamanya adalah Yazid bin Abi Muslim. Itu lebih buruk. Dua contoh itu adalah contoh yang buruk. Yang ketiga lihat kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Ini tadi masih dikesankan seburuk yang dua tadi. Tapi ada koreksi dari Ustaz Abu Umar, Sulaiman bin Abdul Malik ini seorang raja yang soleh. Kemudian kawannya namanya Raja bin Haywah disebut faqawwamahu wasaddadahu. Qawam itu didukung dikuatkan wasaddadahu itu diluruskan. Diapakan? Dikoreksi. Didukung dalam hal kebaikan yang menunjukkan bahwa kawan yang baik bisa memperbaiki kesalahan kekeliruan kita kawan yang buruk bisa merusak kita itu ya yang ketiga ini yang benar itu ya ya syukran sakallah khair Bismillah Ustaz Thank you. Lalu apa maksud doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang memohon kerajaan yang sangat besar sampai-sampai yang pantas memilikinya hanya beliau? Tidak salah, tidak salah sekali lagi memilih dan memiliki kekayaan. Selama dirinya yakin kekayaan itu tidak akan memadaratkannya. Tidak salah meraih kekuasaan Selama dia tahu benar siapa dirinya Dan apa yang akan dia lakukan dengan kekuasaannya Dia yakin umpah kalau orang lain yang merebut kekuasaan bahaya nih Tapi kalau saya Saya bisa menggunakan untuk kebaikan memberantas kezoliman. Yang bahaya adalah dia tidak yakin dirinya bisa selamat bila dia menjadi orang kaya besar, kaya banget gitu. Kalau menjadi orang kaya dia bisa lalai. Lalu kekeh dia. Yang penting kan kaya itu enak, kaya itu eh, bahagia, senang, gembira, bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita, bisa hura-hura gitu. Itu yang dia inginkan, itu yang tercela. Tapi orang seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Beliau meyakini benar kekayaannya tidak akan memadaratkan dirinya Kekuasaannya tidak akan dia pakai untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla Itu yang pertama Tapi yang dipilih oleh Nabi SAW yang terbaik Bukankah kalau beliau menjadi raja di dunia sekaligus nabi. Beliau akan senang, gembira, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ya. Tapi apa? Tapi kadar kenikmatan, kebahagiaan dan pahala yang Allah berikan di akhirat jauh berbeda. Semakin menderita kehidupan seseorang di dunia, semakin menguntungkan di akhirat nanti. Kita kemarin sudah bilang sudah menyampaikan bahwa pahit di dunia, manis di akhirat. Apa yang manis di dunia akan pahit di akhirat. Jadi kalau umpamanya dua orang bayi ini, dua orang bayi, dua-duanya belum punya dosa kan ya. Satu mati begitu aja. Satunya lagi sebelum mati itu menderita dulu. Dia mengalami penyakit yang berbahaya, menjerit-jerit, nangis-nangis, kekejutan, akhirnya mati. Dua-duanya sama-sama mati dalam keadaan bayi belum memayis, belum balik, dua-duanya ke surga. Tapi level surganya beda. Karena yang satu menderita lebih dahulu di dunia. Penderitaan itu mengangkat derajat dia di akhirat. Jadi kalau ada orang yang tidak punya dosa di dunia lalu menderita dan mati dalam keadaan penderitaan seperti itu, maka itu mengangkat derajatnya di akhirat. Seperti contohnya bayi. Seperti contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pasti ke surga, tapi tingkatannya Berbeda-beda di antara para nabi. Tergantung apa? Tergantung pengorbanan dan penderitaan. Makanya kalau Nabi SAW memilih menjadi seorang hamba di dunia sehingga menderita sering mengalami kelaparan, tidur juga di atas apa alas yang keras yang apabila beliau bangun si kulitnya ada tapak apa? Tapak anyaman alas tidur beliau gitu ya menderita banget, penderitaan itu mengangkat derajatnya di akhirat. Itulah yang lebih beliau pilih akhirat. Lebih baik menderita sebentar di dunia tapi super bahagia di akhirat dengan kadar kebahagiaan yang luar biasa. Jadi intinya tidak salah kita menjadi orang kaya, berusaha menjadi orang kaya selama kita yakin kekayaan kita tidak akan madarat bagi agama kita ya. Bismillah Ustaz. Ya. e, ada pertanyaan dari pemirsa streaming di, dari Australia. Ya. e, apakah perbedaan antara teman, sahabat dan sahabat karib di dalam kehidupan kita sehari-hari yang dimaksud dalam hadis yang disebutkan oleh Ustaz? Mohon penjelasannya dari Nursidah Tahir di Australia. Nursidah Tahir di Australia. Ya. Nursidah. Ya. Nursidah. Ya barakallahu fik. Apa bedanya kawan sahabat dan sahabat karib. Bedanya kedekatan hubungan saja. Kalau kawan biasa hubungannya biasa. Sahabat lebih dekat, sahabat karib lebih dekat lagi. Mana pengaruh yang lebih besar? Sahabat karib. Tadi ada peribahasa as-sahib sahib. As-sahib sahib. As-sahib artinya sahabat. Sahib adalah yang menarik. Bukan menarik interesting. Yang mengabedawal gitu. Apa bahasa Indonesia ngabedawal deh? Yang menarik. <laughs> Tapi kalau menarik dalam bahasa Indonesia ada mana lain dia? Yang anu yang menyeret. Nah, menyeret. As-sahib sahib. Sahabat itu menyeret kita. Menyeret kemana? menyeret ke arah karakter dia, akhlak dia. Jadi semakin erat hubungan persahabatan kita dengan orang lain semakin besar pengaruhnya. Wallahu a'lam. Saya pernah berdosa besar kepada Allah beberapa tahun yang lalu. Saat itu juga saya telah bertobat dan alhamdulillah tak pernah mengulangi lagi. Namun senantiasa masih terbayang, apakah itu tanda tobat saya belum diterima? Barakallahu fiqh. Iya, tergantung apa yang masih terbayang tersebut. Apakah terbayang dosanya, kalau terbayang dosanya bagus. Terbayang-bayang azab yang Allah akan berikan kepada pelaku dosa itu nggak bilang nggak tobat. Itu bagus. Itu semakin apa? Semakin membuat kita benci kepada perbuatan itu, menjauh, menghindar. Tapi kalau yang dimaksud terbayang-bayang itu adalah kenikmatan, kesenangan, dari perbuatan maksiat itu ini bahaya. Karena apa? Karena bisa membuat kita kembali lagi bernostalgia tuh dulu ya, kebayang seneng gitu, ngumpul-ngumpul dengan teman-teman sambil teler. Kayaknya dunia ini gak ada masalah. Kangen. <laughs> Nah, kalau itu yang dibayangkan bahaya, tidak boleh ya. Jadi silakan membayangkan besarnya dosa akibat maksiat itu. Silakan bayangkan dahsyatnya azab Allah kepada pelaku maksiat itu bila tidak tobat. Karena itu akan semakin membuat kita semakin menghindar. Dan jangan membayangkan kesenangan yang kita rasakan ketika bermaksiat tadi. Saya seorang pedagang, tapi hati saya ada sedikit keraguan. Bagaimana hukum menjual belikan pakaian wanita yang dipak yang memperlihatkan aurat dan membentuk tubuh? Saya tanya, ahwat-ahwat yang bercadar di rumah pakai apa? Di hadapan suami. Cadar juga? Enggak. Jadi jangan dibayangkan ahwat itu di rumah di hadapan suami, di hadapan anak-anak kayak begitu. Di rumahnya pakai pakaian seksi untuk menyenangkan suaminya. Oleh karena itu ahwat ada yang beli nggak kepakaian begitu? Ada, tapi untuk di mana? Untuk di rumahnya. Jadi tidak selalu pakaian itu dipastikan ber berkonotasi negatif untuk suatu yang maksiat. Enggak, wanita-wanita berbicara juga memakai itu di rumahnya di hadapan suaminya, ya. Makanya banyak ahwat yang beli pakai eh, pakaian-pakaian seksi yang tidak menutup seluruh aurat. Sebuah barang, sebuah benda yang pemanfaatannya umum, bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Seperti kita menjual pisau. Fungsi pisau bisa untuk yang baik, ngupas buah, nyiksik bawang, atau yang lain-lainnya. Bisa juga untuk nodong, untuk ngebunuh. Maka boleh kita jual belikan. Tanpa harus menanyakan kepada si pembeli terlebih dahulu, kamu apa nih beli pisau saya? Untuk nodong, untuk ngebunuh, untuk ngupas buah. <laughs> Nggak perlu. Ya, Bang ini pisau berapa sekian saya beli. Boleh terserah. Adapun nanti dia pakai nodong pakai ngemur itu bukan urusan kita. Kecuali kalau dia ngomong saya bunuh orang nih. Mana yang paling tajam? nah, <laughs> kecuali kalau dia ngomong ya jangan. Ya. Sudah jual saja pisau kita, adapun nanti penggunaannya untuk suatu yang jahat itu di luar tanggung jawab kita. Demikian juga ada umpamanya wanita beli beli pakaian uh, uh, yang tidak menutup aurat yang kita jual nggak perlu. Ibu ini untuk dipakai di rumah, di WC atau ke pesta nggak perlu. Ya, jadi suatu barang yang pemanfaatannya sekali lagi umum bisa dipakai untuk yang baik ataupun yang buruk boleh kita jual tanpa harus bertanya untuk apa kepada pembelinya. Ya. Allah, Bagaimana sikap kita bila setelah sholat imam dan jamaah berzikir dan doa bareng? Ya kita tetap berzikir sendirian saja. Seperti zikir yang biasa ba'da sholat ya. Apabila teman melakukan kebaikan hati menjadi iri atau dengki bagaimana cara mengobati penyakitnya apabila teman melakukan kebaikan hati menjadi iri oh kita ya kita menjadi iri kepada orang tersebut ada dua istilah yang hampir sama ada hasad atau hiqad ada ghibtah dua-duanya Kadang-kadang hasad diartikan ghibtah seperti hadis la hasada illa fi isnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Pertama orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu boleh kita hasad kepada dia. Kedua orang yang berharta dan mendermakan hartanya sampai habis boleh kita hasad kepada dia. Mana hasad di sana ghibtah. Bahasa Sunda nama kabita. Atau boleh dikatakan terobsesi ingin seperti dia. Boleh kita terobsesi kepada untuk menjadi dua orang ini, orang berilmu dan mengamalkan ilmunya, orang kaya dan menginfakan mendermakan harta kekayaannya kepada banyak orang. Boleh kita ghibtah. Hasad tadi di sana dalam hadis itu maknanya ghibta. Apa maknanya? Ingin menjadi seperti itu tanpa membenci orangnya dan tanpa ya mengangan-angankan keburukan bagi orang itu. Itu ghibta dan itu hasad atau dengki yang dianjurkan. Nah, adapun dengki atau hasad yang terlarang pertama adalah merasa tidak ridho, tidak suka atau benci ya terhadap karunia yang Allah berikan kepada dia. Ada kawan kita, tetangga kita, apalagi musuh kita ya. Dia memperoleh kekayaan, dia memperoleh apa namanya kebaikan. Lalu kita benci, nggak suka terhadap itu sudah hakak, itu sudah hasad yang haram, sudah berdosa. Apakah kita mengharapkan kekayaan orang itu hilang, musnah, dicuri, dirampok ataupun tidak? Itu saja bencinya aja, tidak sukanya itu sudah sudah dengki yang terlarang, tidak boleh. Apalagi ada harapan mudah-mudahan kekayaannya hilang, mudah-mudahan kebakaran, mudah-mudahan dirampok, mudah-mudahan bangkrut usahanya. Ada harapan yang buruk seperti itu, lebih besar lagi dosanya. Ya. Nah sekarang ada kawan kita melakukan kebaikan. Dia sholat selalu berjamaah. Dia Senin Kamis selalu saum. Dia hafalan Qurannya setiap hari nambah. Lalu kita membenci dia. Semakin nambah hafalannya semakin benci. Itu pertanyaan iman kita itu. Mestinya senang. Pertama, sesama mumin wajib saling mencintai. Saling iya. mencintai ini indikasi adanya iman. Dan iman kunci masuk surga. Kalau umpama nggak ada rasa sayang, nggak ada iman. Kalau nggak ada iman, jangan berharap bisa ke surga. Nabi SAW bersabda, لا تدخل jannah hatta tahabu. Wala tahabu. Ah, la تدخل jannah hatta تؤمن wala تؤمن hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Wajib saling mencintai bukan saling membenci. Kalau saling benci, tiga hari saja ada kebencian sampai memusuhi, itu haram. Nabi SAW menyatakan, La yahilul muslim jur akhahu fauqa thalath layar. Tidaklah halal. Kalau tidak halal apa? Haram. Seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari tiga hari. Dosa dia. Kalau ini kalau sampai setahun dosanya sama dengan membunuhnya. Man hajar akhahu sanatan fahuwa kasaf kidammi. Siapa orang memusuhi saudara sampai setahun itu sama aja dengan menumpahkan darahnya, sama dengan membunuhnya itu. Dan siapa orang yang musi saudaranya dan mati dalam keadaan demikian, nerakalah bagiannya. Itu rugi besar ya dosa, ya. Dosanya kalau semakin lama semakin gede, kalau sampai mati tetap bermusuh neraka. Kedua, sholatnya tidak akan diterima. Nah, benci sama muslim sholatnya tidak akan diterima loh. Karena itu apa? Kemungkaran. Sedangkan inna sholata tanha Anil fahsyai wal munkar. Salat yang diterima, salat yang benar mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun, ya, la turfa'u salatuhum min ru'usim illa shibra. Ada tiga golongan manusia. Salat mereka nggak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Mentok setelah sejengkal mentok nggak naik ke atas nggak diterima oleh Allah. Salah satu di antara yang pertama lah Rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Seseorang yang memimpin suatu kaum tapi kaum itu membenci sang pemimpin. Kedua, akhwat yang sering ngobrol nih. Yang kedua ya, wal mar'atu batat wa zawjuha anha sakhit. Seorang akhwat yang biasa ngobrol ketika kajian dia tidur dalam keadaan suaminya murka kepada dia suaminya marah kepada istrinya salatnya nggak diterima tuh dan yang kedua eh, yang ketiga lah alladzani yatakhasamani kedua orang muslim yang saling bermusuhan hatta yastoliha sampai kedua-duanya akur. Ini nggak akan diterima sholatnya. Jadi mendengki orang itu merugikan diri sendiri kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu halikah, al ahalikah. Tukang cukur agama, memotong agama, memotong pahala, memotong kebaikan. Ya, kita lanjutkan lagi nanti di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Syadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaikul hamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.